Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, saudaraku kaum muslimin, Azan ya Allah wa iyyakum. tema yang akan kita sampaikan yaitu terkait dengan salah satu pembahasan yang disebutkan oleh para ulama yang penting untuk kita fahami dengan baik dan selalu kita ingat terkhusus di zaman yang penuh dengan fitnah zaman semakin banyak kejelekan, kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah tabaraka wa taala kepada syariatnya. Pembahasan itu adalah terkait dengan karahiyatul maut. Benci kepada kematian. Takut mati maka seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang yakin bahwa al-maut sebuah kepastian, sebuah kemestian hendaknya dia menyikapi al-maut kematian dengan sikap yang benar sikap yang tepat, sikap yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Karena kalau tidak, jika dia tidak terbimbing di atas agama, di atas Al-Quran was sunnah, maka berbahaya. Sikap dia terkait dengan al-maut bisa berlebihan atau juga bisa jatuh pada At-tafriq sikap meremehkan sikap mengentengkan al-maut tidak peduli dengan kematian padahal itu suatu yang pasti ajal itu akan datang menjemput seorang hamba, seorang anak manusia. Di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang al-maut. Sehingga seorang mukmin hendaknya kembali kepada bimbingan Nabi tersebut. Jangan sampai dia keliru. Jangan sampai dia salah di dalam menyikapi al-maut. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah dalam kitab sahih milik kedua imam besar ini dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabbahu Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihahu kariha Allah liqa'ahu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan barang siapa yang cinta dan senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala, maka demikian pula Allah benci untuk berjumpa dengannya. Sebagian istri Nabi di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anhunna ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam mendengar hadis tadi, ucapan beliau tadi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menyampaikan kepada Nabi, Ya Rasulullah, inna lanakrahu al-maut. Ya Rasulullah, sungguh kami benci kepada kematian. Kami takut mati. Demikian kata sebagian istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhunna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang suami yang saleh, seorang suami yang bijak, seorang pembimbing, pengayom rumah tangganya, istri-istrinya dan anak-anaknya, membimbing mereka dengan bimbingan yang lurus yang benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meluruskan pemahaman istri-istrinya ketika mereka mendengar itu mereka memahami, oh berarti ya orang yang membenci perjumpaan dengan Allah maknanya dia benci kematian maka Allah akan benci kepadanya maka mereka menyampaikan secara fitrah apa yang mereka rasakan demikian kita semuanya umat manusia mesti ada rasa takut kepada kematian ya kan mesti khawatir ya tertimpa sebab-sebab kematian sehingga kita menjauh darinya musibah penyakit dan yang lainnya yang akan menyebabkan seorang sampai kepada al-maut biidznillahi wa biqadarihi dengan izin dan ketetapan Allah. Itu fitrah. Maka mereka menyatakan kepada Nabi kami ini tidak suka dan takut kepada kematian. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menyatakan, Laisa dalik, bukan maknanya demikian. Innal mu'min, Iza hadarahul maut, Bushira, biridwanillahi wa karamatihi, Walaisa syai'un hunaka ahabba ilaiha ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa Allah فأحبها الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بسخط الله وإقابه وليس هناك شيء أكره إليه أو أكره إليه مما أمامه فكره الله فكره لقاء الله فكره الله لقاءه Nabi SAW menjelaskan kepada istri-istrinya sungguhnya makna dari hadis ini yaitu seorang mukmin ketika dia berada pada detik-detik kematiannya fi sakaratil maut dia berada di ujung dari kehidupannya dia akan meninggalkan dunia ini pada sakaratul maut seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, beramal saleh, maka diberi kabar gembira kepadanya dengan keridhaan Allah Azza wa Jal dan kemuliaannya yang Allah siapkan, yang Allah curahkan dan berikan kepadanya. Maka tidak ada di sana sesuatu yang lebih dia cintai dibandingkan apa yang sedang dia hadapi yaitu kematian yang dengannya dia akan berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala fa ahabba liqa Allah sehingga dengan itu dia senang dia suka dia cinta perjumpaan dengan Allah tabaraka wa taala maka Allah pun cinta dan senang berjumpa dengannya sebaliknya seorang kafir ketika akan meninggal dunia ketika nyawa telah sampai di kerongkongannya, maka diberi kabar gembira atau kabar kejelekan, berita yang menakutkan membuat dia sedih terkait dengan kemurkaan Allah kepadanya dan azabnya yang amat pedih maka tidak ada satupun yang lebih dia benci selain dari apa yang ada di hadapannya yaitu al-maut sehingga dia benci untuk berjumpa dengan Allah maka Allah pun benci untuk berjumpa dengannya dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada istri-istrinya sekaligus kepada umatnya terkait karahiyatul maut benci kepada kematian bahwa itu suatu hal yang fitrah. Nabi tidak mengingkari ucapan sebagian istrinya ketika menyatakan inna lanakrahu al-maut. Nabi tidak menyatakan jangan begitu, itu tidak benar, itu salah. Itu tercela, tidak. Tapi Nabi meluruskan pemahaman mereka terkait dengan hadis ini. Dan Nabi tidak mengingkari ucapan mereka tadi. Namun di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya karahiyatul maut itu suatu yang tercela. Suatu yang tercela dalam agama ini. Nabi mencelanya di dalam hadis Sauban diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang masyhur, hadis yang sahih ketika Nabi SAW menghabarkan tentang kondisi umat ini pada masa yang akan datang di zaman itu. Nabi menyatakan yushiku antada alaikumul umam kama tadaa al akalatu ila qas'atiha hampir tiba masanya berbagai umat, berbagai bangsa, suku akan menyerang kalian, akan menghabisi kalian dari berbagai arah, sebagaimana orang-orang yang sangat berkeinginan untuk makan, orang-orang yang kelaparan menyerbu atau mengerumuni satu nampan makanan. Ya. Mereka akan segera makan untuk menghabiskan makanan tersebut. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya umat ini akan diserang, akan naam dihabisi, ditindas, dilemahkan, diganggu dari berbagai arah. Maka sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, awamin qillatin nahnu yauma idzin apakah kita ketika itu sedikit jumlahnya apakah kita kaum muslimin ketika itu minoritas sehingga kita ditindas kita diperlakukan dengan semena-mena direndahkan dilecehkan dan itu kenyataan di zaman ini kita lihat ya kaum muslimin rendah dihinakan, dibantai, diusir dari kampung-kampung mereka, negeri mereka, mereka terusir. Kaum muslimin dibunuh, dibantai seperti hewan yang disembelih dengan gampangnya. Nasallallahu salam wal afiyah. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, apakah kita minoritas sehingga kita tersiksa, kita ya dihinakan, Faqala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la bal antum kathir. Tidak akan tapi kalian ketika itu banyak mayoritas. Walakinnakum ghuza ka ghuza isail. Akan tapi kondisi kalian ketika itu seperti buih. Ya, buihnya air ketika banjir, kalian dibawa ke sana kemari. Kalian tidak memiliki prinsip yang kokoh, kalian lemah, larut dengan berbagai keadaan dan kondisi. Hakada. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wala Allah min qulubi aduwikum almuhabbata minkum dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa segan dari hati musuh-musuh kalian kepada kalian. Allah akan cabut rasa segan tadi. Segan kepada kaum muslimin. Artinya kaum muslimin tidak memiliki wibawa lagi, tidak disegani, tidak ditakuti lagi. Sehingga musuh-musuh Islam berani melecehkan mereka, menghina mereka di negeri muslimin sendiri. Di negeri muslimin kaum kufar orang-orang kafir dan kaki tangannya berani melecehkan muslimin, melecehkan Islam, melecehkan Allah bahkan dan melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri-negeri mereka, di tengah-tengah kaum muslimin, di negerinya muslimin. Tidak ada rasa khawatir dan segan lagi kepada kaum muslimin. Allah telah cabut dari hati mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kalian penyakit al-wahan. Penyakit wahan Allah timpakan kepada kalian. Faqalu wama huwa al-wahan ya Rasulullah. Apa itu penyakit wahan? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati, benci kepada kematian. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, zahir dari hadis ini menunjukkan bahwasanya karahiyatul maut itu suatu yang tercela. Merupakan sebab hinanya muslimin, rendahnya muslimin, hancurnya kaum muslimin dengan adanya sikap ya takut mati karahiyatul maut benci kepada kematian tercela sementara dalam hadis tadi ya hadis Ubadah ibn Samit menunjukkan bahwasanya itu sesuatu yang biasa, tidak mengapa. Sehingga zahir dari dua hadis ini bertentangan, gitu ya. Zahirnya bertentangan, zahirnya. Namun hakikatnya tidak. Maka perlu kita ketahui, perlu kita berilmu tentang nusus syariah nas-nas syar'i, apakah itu ayat Al-Qur'an ataukah ahaditsun nabawiyah, hadis-hadis Nabi. Hendaknya kita pelajari, hendaknya kita kaji, hendaknya kita mengetahui sisi pendalilannya, bagaimana penerapannya, apa maknanya. Para ulama ahlul ilm yang berkecimpung dalam ilmu Al-Quran was sunnah berkecimpung dalam ilmu hadis mereka menjelaskan bahwa ketika terjadi atau didapati dua nas yang bertentangan secara zahir ayatkah atau hadis atau ayat dengan hadis maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh ini penting untuk kita ketahui agar tidak seenaknya dengan mudahnya kita menyatakan oh hadis ini nggak dipakai ya hadis ini ya dibuang saja. Hadis ini sudah tidak sesuai dengan realita. Hadis ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hadis ini ya padanya barakallahu fikum ada kezaliman. Allah Hadis Nabi, ucapan Nabi, sabda Nabi yang Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berkata berucap dari hawa nafsunya, namun tidak lain itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wahyu. Kok dikatakan tidak sesuai dengan realita lah, inilah itulah. Allahul Musta'an. Jangan, hati-hati. Kaum muslimin harus memiliki prinsip yang kokoh, keyakinan yang kuat terkait dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, yang benar penukilannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua hadis yang kita sebutkan tadi hadis yang sahih maka beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah al-jam'u wal hirs ala al-amal bihima. Yang pertama, upaya memadukan dua hadis tersebut dengan keseriusan kesungguhan untuk mengamalkan dua hadis tadi. Kalau kita mendapati dua hadis zahirnya bertentangan karena mungkin ilmu kita yang sangat minim daya nalar dan daya faham kita terkait hadis terbatas, maka jangan terburu-buru kemudian mengambil satunya, membuang satunya. Atau dengan mudahnya dia mengatakan, oh yang ini yang rajih, ini yang merjuh, ini kuat, ini ditinggalkan. Jangan. Tapi upaya untuk menggabungkan dan berupaya untuk mengamalkan kedua hadis tersebut karena dua-duanya sahih berasal dari Nabi SAW min qawlihi alaihi salatu wassalam itu adalah sabda Nabi berupaya untuk mengamalkannya ketika upaya menggabungkan dua hadis tidak bisa dan ini tentunya yang melakukannya adalah para ulama ahlul ilm kita hanya menukil melihat penjelasan mereka jika tidak ada kemungkinan untuk menggabungkan menjamak, maka langkah yang berikutnya adalah an nashu Melihat dari dua hadis ini mana yang lebih dahulu dan mana yang terakhir. Al-mutaqaddim minal mutaakhir. Mana hadis yang muncul lebih dahulu dan mana yang datang terakhir. Maka yang terakhir itu sebagai nasikh dan yang sebelumnya yang lebih dahulu itu adalah mensuh yang dihapuskan. Jika tidak diketahui mana mutaqaddim minal mutaakhir karena juga ilmunya terbatas ya, nggak tahu kita. Ya, terbatas sekali, nggak paham. Karena harus mempelajari sejarah dulu, melihat ya sabab wurudul hadis. Hadis ini terjadi ya, karena peristiwa apa? Peristiwa itu terjadi kapan? Ini kembali kepada ilmu sirah lagi, sejarah, tarikh, itu juga luas pembahasannya. Berat. Ya sudah, kalau tidak sanggup, tidak bisa masuk kepada nasah, maka langkah berikutnya adalah at-tarjih, merajihkan dan ini juga adalah tugasnya para ulama yang memiliki perangkat-perangkat ilmu yang lengkap dan mencakup ya ilmu lughah, paham dia. Luas ilmunya terkait dengan lughatul Arabiyah, ilmu hadis, mustalah hadis paham, ilmu tentang tarikh, sejarah dia paham. Ilmu ya, uh, nasikh wal mansukh dan yang lainnya dia paham semuanya. Banyak ilmunya luas ilmunya. Maka para ulama yang akan menterjih, merojihkan dengan dalil-dalil dan hujah-hujah yang kuat dan jelas. Kalau tidak bisa lagi mentarji, maka langkah yang terakhir adalah at tawakuf diam. Ya, tidak membenarkan dan juga tidak uh, membuang hadis tersebut. Ini salah satu faidah terkait dengan menyikapi nas-nas Al-Quran ataukah hadis yang zahiruha ta'arud. Zahirnya ta'arud. Namun hakikatnya dijelaskan oleh para ulama ternyata tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah tidak ada pertentangan antara ayat dengan ayat, hadis dengan hadis. Walhamdulillah karena itu semuanya datang dari sisi Allah. Karena seandainya itu datang dari selain Allah maka akan terjadi pertentangan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah menyatakan seandainya Al-Qur'an wahyu Allah itu datang dari selain Allah, bukan dari Allah, pasti mereka akan mendapatkan padanya kontradiksi yang sangat banyak sekali, pertentangan yang banyak sekali. Namun karena itu datang dari sisi Allah, maka semuanya ya benar dan tidak ada pertentangan padanya. Maka para ulama memadukan dua hadis tadi. Hadis Sauban radhiyallahu taala anhu dengan hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu di mana mereka menjelaskan bahwasanya karahiyatul maut yang disebutkan di dalam hadis Ubadah itu adalah karahiyatul maut al-fitriyah at-tabaiyah membenci kematian yang bersifat fitrah tabiat namun dengan syarat hal ini boleh secara tabiat boleh dibenarkan karena itu merupakan fitrah yang telah Allah tetapkan pada diri manusia, pada jiwa mereka. Bosnya mereka tidak suka kepada al-maut. Ya. Kalau ada yang senang mati berarti ini ya ada hal yang aneh padanya ya. Saya suka yang ya bau-bau darah. Senang kemat, senang mati saya, tidak takut mati. Uh, ucapan yang seperti ini perlu ditinjau. Apa latar belakang dia mengucapkan ini? Kalau dia mengucapkannya, anda takut mati karena memang kematian itu sesuatu yang pasti dan dia menyiapkan diri, ya, untuk kematian, maka mungkin saja. Namun ucapan dia hendaknya di, dibenahi. Bukan saya tidak takut mati, tapi saya naam ya bersiap untuk kematian. Kematian sesuatu yang pasti. Dia tidak kemudian terbayang-bayang dengan kematian terus. Kemudian melemahkan dia, membuat dia lalai dari ibadah. Tidak. Tapi kalau ucapan dia tadi karena semata-mata ya ujub, biasanya muncul dari orang-orang yang ujub, ingin menunjukkan bahwasanya dia seorang pemberani. Ya, saya ini nggak pernah takut mati saya ini. Padahal hati kecilnya takut kalau ada apa-apa lari dia. Iya. Takut dia. Barakallahu fikum. Tidak. Ini adalah fitrah. Ya, Allah telah tetapkan tabiat yang telah ada pada manusia. Nah, ini suatu yang baik boleh selama rasa takut kepada kematian ini mendorong dia untuk menyiapkan dirinya bersiap-siap menyambut kematian tadi. Untuk bersiap-siap menyambut kematian. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, bersegera untuk bertaubat, ya, sibuk untuk beramal dan seterusnya dari amal saleh dan amal-amal kebajikan. Ini. Adapun karahiyatul maut dalam hadis Sauban tadi adalah membenci kematian karena ya cinta kepada dunia. Membenci kematian yang membuat dia lalai dari ibadah kepada Allah, yang melemahkan imannya, melemahkan mentalnya dan semangat dia untuk taat kepada Allah. Bahkan cenderungnya dia benci kepada kematian. Kenapa? Karena takut tidak bisa bersenang-senang dan berpuas-puas di dunia ini khawatir kelezatan yang sedang dia rasakan dan dia uh, alami itu akan hilang. Khawatir, takut itu hilang sehingga dia tidak suka kematian. Demikian. Ini yang tercela. Yang Nabi SAW menyatakan itu adalah sebuah penyakit, yaitu penyakit al-wahan, hubbud dunya, wa karahiyatul maut. Ya, dua ini klop cinta kepada dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Cinta kepada dunia dengan cinta yang berlebihan melampaui batas. Cinta kepada dunia itu juga adalah fitrah naluri, naluri insan yang Allah tetapkan. Suatu hal yang lumrah. Karena dia hidup di dunia, dia senang kepada hal-hal ya-, yang bagus, yang baik. Nabi SAW senang kepada wanita, itu bagian dari dunia. Senang kepada minyak wangi, itu juga bagian dari perhiasan dunia. Nabi senang. Namun dunia itu tidak masuk sampai ke dalam kalbunya. Dunia itu tidak dijadikan sebagai tujuan utama, ambisi utamanya. Dunia itu tidak melalaikan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan beliau melebihkan mengutamakan dunia daripada akhirat, tidak. Tapi dunia sekedar dirasakan, dipegang pada tangannya dan di Rasakan ya, dinikmati dengan kadarnya yang telah Allah tentukan. Fa barakallahu fikum. Ah, ini penggabungan antara dua hadis tadi. Namun ingat, penting untuk kita selalu mengingat al-maut. Sekali lagi penting untuk kita senantiasa mengingat kematian Walaupun dalam hati kecil kita tidak suka kepada kematian, takut kepada kematian, berusaha untuk menjauh dari sebab-sebab kematian. Namun di sisi lain hendaklah kita senantiasa mengingatnya. Ya, hendaknya kita senantiasa mengingatnya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat bimbingan kepada kita, bahkan perintah untuk senantiasa mengingat akan kematian. Di antaranya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu datang juga dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya rahimahumullah dengan sanad yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan aksiru zikra hazimil lazat yakni al maut hendaklah kalian memperbanyak ingat kepada pemutus kelezatan yaitu al maut hendaknya kalian memperbanyak ingat kepada pemutus kelezatan, penghancur dan perusak kelezatan kesenangan dunia ini, yaitu apa? Kematian al-maut. Ini satu hadis. Perintahnya jelas, tegas dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada umatnya, kaum mukminin untuk senantiasa memperbanyak ingat kepada al-maut. Di dalam hadis yang lain juga hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut wa fi riwayat tudzakirukumul akhirah dahulu aku melarang kalian menziarahi kubur maka ketahuilah sekarang silakan kalian berziarah kubur silakan melakukan ziaratul kubur tentunya dengan cara-cara yang benar cara-cara yang masyru' yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diamalkan dan dipraktekkan oleh salafun saleh generasi sahabat tabiin dan seterusnya ziarah kubur yang benar ahlus sunnati wal jamaah orang-orang yang, yang menetapkan adanya ziaratul kubur dan bersemangat untuk melakukan ziaratul kubur kenapa diantara faedahnya dan manfaatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW Tuzakirukumul maut akan mengingatkan kalian kepada kematian dan negeri akhirah. Oleh karenanya penting untuk kita ingat ketika berziarah kubur, ya, apakah kita berziarah tersendiri ataukah ketika kita mengantar jenazah, melakukan takziah, mengantar jenazah ke kuburan, penting untuk kita Eh, barakallahu fikum menunjukkan dan menampakkan rasa takut, kesedihan pada diri kita, pada wajah kita dan keadaan kita. Pada hati kita hendaknya benar-benar ada rasa takut dan khawatir. Ingat kepada kematian, dia ingat bosnya nanti dia juga akan dibawa dan dimasukkan ke dalam ya liang lahat. Dia seorang diri, dan akan berhadapan dengan dua malaikah menghadapi fitnatul qabri ujian di dalam kuburannya hakada maka nabi berikan bimbingan kepada umatnya untuk memperbanyak ziarah atau melakukan ziaratul kubur untuk mengingat kematian dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang juga sering kita sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al kayyisu man nafsahu wa amila lima al maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani seorang yang cerdas adalah orang yang melakukan introspeksi dirinya melihat dirinya amalnya kemudian dia bersiap-siap menghadapi kematian dengan amal saleh itu seorang yang cerdas sementara yang lemah sebaliknya mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan dengan sejuta angan-angan maka di antara manfaat dan hikmah dari tazkiril maut atau iksar fi tazkiril maut memperbanyak mengingat kematian memperbanyak mengingat kematian di antara faedahnya apa yang tadi kita sebutkan dalam hadis Abi Hurairah di sana ada tambahan lafaz sebagaimana dalam hadis Anas ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan akthiru zikra hadimil lazzat fa innahu lam yazkurhu fi dhiqin minal aishi illa wassa'ahu alaihi wa dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha kata Nabi SAW dalam kelanjutan hadis tersebut karena sesungguhnya ketika kalian banyak mengingat kematian ketika seorang mengingatnya di masa-masa sempit, kehidupannya yang sulit, di masa dia susah, melarat, maka kematian itu akan melapangkan dia. Dia akan ingat, oh iya, ternyata saya ini akan meninggalkan dunia ini. Maka kenapa harus sedih? Kenapa harus berkeluh kesah? Kenapa harus putus asa? Ya. Kematian akan datang sehingga membuat hati dia lapang, luas. Dan sebaliknya ketika dia mengingat kematian itu di waktu lapang, di waktu senang, maka kematian itu akan menyempitkan kesenangan tadi. Ya, saat tadi akan disempitkan oleh kematian. Sehingga dia tidak lalai karena biasanya seorang ketika dalam kenyamanan di atas nikmat itu seringnya lupa Manusia demikian, lupa dan lalai. Hidupnya serba enak, serba lengkap, ya, fasilitasnya lengkap. Seringnya demikian, lalai, lupa. Maka dengan mengingat kematian, ya, itu menyempitkannya sehingga dia terus mengingat bosnya dia akan menghadap Allah tabaraka wa taala. Dan dengan mengingat kematian akan mendorong seorang untuk bersemangat dalam ibadah memperbanyak frekuensi ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala. Dinukil dari sebagian salaf sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwa seorang yang bernama Ad-Daqqaq rahimahullah menyatakan di antara kelebihan atau manfaat seorang memperbanyak mengingat kematian dia akan mendapatkan tiga manfaat yaitu yang pertama ta'jilit taubah, dia akan bersegera untuk bertaubat. Wa nasyat fil ibadah. Dan yang kedua, semangat beribadah dan yang ketiga, qanaatil qalb. Ya, hati ini akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ini tiga. Dan sebaliknya, orang yang lupa lalai dengan kematian, maka dia akan ditimpa juga tiga hal sebaliknya dari tadi. Malas untuk beribadah, ya taswifit taubah menunda-nunda taubat dan istighfar nanti nanti nanti dan tidak ada rasa kona'ah senantiasa merasa kurang-kurang tidak puas dengan pemberian dan nikmat Allah tabaraka wa taala dan juga yang terakhir dari ya untuk kita kemudian menutup majelis ini dari manfaat faidah memperbanyak mengingat kematian maka orang-orang tersebut yang suka dan sering mengingat kematian mereka adalah orang-orang yang cerdas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seorang pria kepada Nabi SAW kemudian dia menyatakan, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaum mukminin mana yang paling afdal?" Lihat pertanyaan mereka. Mukmin yang paling afdal yang mana? Maka Nabi SAW menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang afdal itu yang paling bagus akhlaknya. Sehingga penting untuk kita memperbaiki dan memperbagus akhlak kita. Dan tidak mungkin seorang bisa membenahi dan memperbagus akhlaknya kecuali dengan ilmu dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berakhlak mulia. Tidak mungkin kita buat-buat akhlak itu di, ya, buat sendiri hasil karya sendiri, ya, tidak mungkin. Tapi dengan mencontoh Nabi di atas ilmu. Kemudian dia bertanya lagi, waman akyasuhum Siapa kaum mukminin yang paling cerdas? Maka Nabi SAW menyatakan aktsaruhum ba'dahu dzikran lil maut. Mereka yang paling banyak mengingat kematian. Yang paling banyak mengingat kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Maka ketika seorang hamba, seorang mukmin dia memperbanyak mengingat kematian ini tadi sekian faedah yang akan dia dapatkan dan di sana masih ada faedah-faedah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa beriman kepadanya, kemudian mengingat kematian dan melakukan upaya-upaya untuk menyambut kematian tadi. Karena kematian itu suatu yang pasti namun waktunya itu tidak pasti, ya kan? Nah, kematian itu pasti akan datang, tapi waktunya kepada kita gairu ma'lum, tidak ada yang diketahui, tidak pasti. Maka oleh karena itu, seorang yang cerdas dia akan bersiap-siap, ya. Dia memperbanyak amal, ibadah, bersegera untuk bertaubat, bersegera untuk beristighfar, memperbanyak istighfar, membenahi amalnya, ya. Belajar untuk meluruskan amal-amal yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.